ala alihi wasallam dalam acara kajian Islam ilmiah rutin setiap Rabu live dari di Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin Kalimantan Selatan. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak.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 Tema kajian kali ini saya tujukan kepada setiap muslim yang menginginkan solusi dari sebuah permasalahan yang ia hadapi. Tema kajian kali ini saya tujukan kepada orang-orang yang sudah mulai berputus asa dari usaha-usaha yang dia lakukan. Orang-orang yang dulunya cuma mengandalkan kekuatan harta, kekuatan fisik, kekuatan teamwork, kekuatan makhluk-makhluk. Tema kajian kali ini saya tujukan kepada orang-orang yang menginginkan kebahagiaan dunia akhirat. Orang-orang yang menginginkan seluruh permasalahannya lancar, seluruh keinginannya dan asanya tercapai. Kajian kali ini saya tempatkan sebuah tema doa kunci kebahagiaan. Para pemirsa Raja TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sering sekali kita mempunyai keinginan dan asa. Tetapi sesering itu pula kita lupa bahwasanya keinginan kita tidak akan pernah tercapai kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Raja TV dan para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sering sekali kita sombong dengan kekuatan harta kita, dengan kekuatan fisik kita. Kita buka bahkan bukan hanya menyombongkan diri kepada makhluk-makhluk, akan tetapi kita menyombongkan diri kepada yang menciptakan kita, yang memberikan nikmat kepada kita. Bahkan kita menyombongkan diri kepada zat yang ke segala hal kita minta kepadanya. Sering sekali kita congkak. Saya pribadi sering sekali kita congkak dengan kekuatan kita Padahal kita makhluk yang lemah. Kita melupakan Allah Al-Khaliq Al-Malik Al-Mudabbir Allah Sang Maha Pencipta Allah Sang Maha Berkuasa Allah Sang Maha Pengatur Kita sering menyembuhkan diri di hadapannya Padahal udara Itu pemberiannya air yang kita minum ketika haus itu adalah pemberiannya. Segala alam semesta kita yakin Allah yang mengaturnya. Tetapi kenapa kita terlalu sombong untuk tidak mau menadahkan kedua tangan kita? Kenapa kita terlalu congkak dengan harta? bahwasanya dengan duit saya saya bisa dapatkan apapun. Coba perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mu'min atau surat Al-Ghafir ayat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku. Kurang apa? Kurang apa Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada yang lebih kuasa dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sebagian besar khususnya saya pribadi dan mungkin ini juga yang dirasakan oleh seluruh para pemirsa Roja TV dan seluruh para pendengar sekalian. Kenapa kita masuk ke dalam ayat selanjutnya? Innal ladzina yastakbiruna ada ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dan tidak mau beribadah kepadaku sungguh mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dengan sekuat-kuatnya. Coba perhatikan saya bacakan perkataan Imam Ash-Shawqani rahimahullahu taala, ulama abad ke-13 Hijriah. Di dalam kitab beliau Tuhfatul Zakirin beliau mengatakan wal ayatul karimatu dallat ala anna dua wal ibad min al-ibadah. Ayat yang mulia ini menunjukkan bahwasanya doa adalah termasuk ibadah. Bahkan saya katakan doa adalah inti ibadah. Doa inti penghambaan diri kepada Allah. Doa adalah sesuatu yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Tirmizi, "Ad-du'a huwal ibadah." Doa adalah ibadah. Kemudian beliau mengatakan, "Fa innahu subhanahu wa ta'ala amara ibadahu an yad'u." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya untuk berdoa kepadanya. Kemudian Allah berfirman, Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhiri. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dirinya tidak mau berdoa kepadaku. Kata Imam Syaukani rahimahullahu taala. Fa'afada dzalika anna dua ibadah. Ayat tersebut memberikan faedah bahwasanya doa adalah ibadah wa anna tarka du'a Rabbi subhanahu istikbar dan bahwasanya meninggalkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah kesombongan wala aqbah min hadzal istikbar tidak ada kesombongan yang paling buruk dibandingkan orang-orang yang tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menjelaskan kenapa tidak berdoa termasuk kesombongan yang paling buruk. Wa kaifa yastakbirul 'abdu 'an du'ai man huwa khaliqun lah. Kok bisa seorang hamba congkak sombong tidak berdoa kepada zat yang menciptakannya waraziquh yang dia adalah pemberi rizkinya wa mujiduhu minal kau bisa seorang hamba tidak berdoa kepada zat yang telah mengadakannya dari tidak ada wa khaliqul alami kullah kok bisa seorang hamba berdoa kepada zat kok bisa seorang hamba tidak mau berdoa kepada sang maha pencipta seluruh alam semesta wa dan yang memberikan rezeki kepada alam semesta ini Wamuhyi, wamumiti, wamumitu. Kau bisa seorang hamba tidak mau berdoa kepada zat Allah tabaraka wa ta'ala yang telah menghidupkannya, mematikannya. Wa musibuhu wa mu'aqibuhu yang akan memberikan ganjaran pahala terhadapnya. Kok bisa seorang hamba tidak mau berdoa kepada zat yang akan menyiksanya nanti di akhirat. Wallahi, banyak orang-orang yang menangis. Bukan karena dia tidak berdoa. Akan tetapi dia menangis. Kenapa urusan dunia saya tidak kelar-kelar? Kenapa hutang saya tidak bisa saya bayar? Kenapa penyakit saya tidak sembuh-sembuh? Kenapa bahkan kenapa saya tidak bisa bertobat? Wallahi. Demi Allah, para pemirsa Roja TV dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang memudahkan itu semua. Kecuali Allah. Masalahnya kita menyombongkan diri di hadapan Allah. Allah yang mengatur. Allah yang maha mencipta. Imam Ash-Shawqani mengatakan, "Fala syak anna hadzal istikbara tarfun minal junun wa syu'batun min kufranin ni'am." Tidak diragukan lagi bahwasanya kesombongan jenis seperti ini adalah salah satu jenis dari kegilaan dan salah satu bagian daripada kekafiran terhadap nikmat-nikmat Allah. Wahai para pemirsa Roja TV yang dirahmati oleh Allah. Dan juga para pendengar, seluruh pendengar sekalian. Kurang apa Allah? Kurang apa Allah terhadap kita? Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika Allah Subhanahu wa taala ketika Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda menceritakan tentang bagaimana murkanya Allah ketika seorang hamba tidak berdoa. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man lam yas'alillah ya Allah alaihi." Barang siapa yang tidak memohon kepada Allah, Allah murka kepadanya. Kurang apa Allah terhadap kita? Kenapa dengan seperti itu kita masih malas untuk menadahkan kedua tangan kita? Kenapa dengan seperti itu sikap Allah terhadap kita kita masih congkak dengan harta kita, kekuatan kita, jabatan kita, dengan seluruh rencana-rencana kita? Seakan-akan Orang-orang seperti ini menganggap tidak ada yang mengatur, tidak ada yang mencipta, tidak ada yang berkuasa di dunia. Kecuali hartanya, kecuali timbuknya. Allah yang mengatur. Kurang apa Allah subhanahu wa ta'ala terhadap kita. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Inna Rabbakum Hayyun Karim yastahi min abdihi idza rafa yadayhi an yaruddahuma sifran Sesungguhnya Rabb kalian adalah maha pemalu dan maha murah. Allah malu apabila seorang hamba menadahkan kedua tangannya. Dan Allah mengabulkannya dengan tangan kosong. Kurang apa? Hanya sifat congkak yang ada pada dalam diri kita yang membuat kita tidak ber berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada tidak ada kesombongan yang lebih buruk daripada orang yang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak diragukan lagi bahwasanya perkataan Imam ash syaukani tadi adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Fala syakka anna hadzal istikbara tarfun minal junun banyak orang-orang yang hilang akalnya yang tidak mau berdoa kepada Allah. Hanya orang-orang yang hilang kesadarannya yang tidak mau berdoa kepada Allah. Yang seakan-akan semua usahanya bisa dia laksanakan. Semua asanya bisa dia capai dengan hartanya, kekuatannya, jabatannya, rencananya, tim kerjanya. Wallahi seluas apapun harta orang, sebanyak apapun tim kerja dia untuk menggapai sebuah asa dan cita. Sebagus apapun rencana yang dia miliki, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala belum mengatakan "kun", maka tidak akan ada fayakun. Allah yang mengatur, Allah yang Maha Berkuasa. Maka berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang apa lagi ketika Allah Subhanahu wa taala mengabulkan seluruh doa. Kurang apa lagi Allah Subhanahu wa taala di hadapan kita? Perhatikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad dan hadis ini disahihkan oleh Imam Al Albani rahimahullah. Orang yang berdoa tidak akan pernah rugi. Orang yang berdoa tidak akan pernah kehilangan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah dalam sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yad'u." Tidak ada seorang muslim berdoa. Laisa bismin wala qati'atir rahim. Yang berdoa dengan doa yang tidak ada dosa dan memutuskan hubungan kerabat illa a'tahu Allahu ihda thalath. Melainkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya salah satu dari tiga pilihan. Imma an yu'ajjilallahu dahu da'watahu. Baik Allah Subhanahu wa taala akan langsung kabulkan permintaannya, doanya, wa imma an yudakhiraha lahu fil akhirah. Atau baik Allah Subhanahu wa taala akan menyimpan apa yang dia minta tersebut di akhirat. Wa imma an yudfa anhu minas su'i mithluha. Atau Allah subhanahu wa ta'ala akan menghilangkan keburukan dari doa yang dia minta tersebut. Artinya menggantikan yang lebih baik dari apa yang dia minta. Kemudian para sahabat Nabi radhiyallahu anhu mengatakan atau Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, "Idzan nukthir." Kalau begitu kita harus memperbanyak doa wahai Rasulullah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lihat kurang apa? Allahu akbar." Allah lebih banyak. Wahai orang-orang yang menyombongkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo, mulai saat ini kita menadahkan kedua tangan kita atas seluruh apapun permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang apalagi Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Kenapa kita malas masih malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa orang-orang yang berdoa adalah orang-orang yang termasuk dari hamba-hamba Allah yang bertakwa. Coba perhatikan Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang para nabi alaihi wassalatu wassalam. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat 9. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka para nabi alaihi wassalatu wassalam bersegera di dalam kebaikan-kebaikan dan berdoa kepada kami dalam keadaan raghaban warohaban Berdoa kepada kami dalam keadaan rasa takut dan rasa harap. Wa kanu lana khashi'in. Dan mereka para nabi alaihi wassalatu wassalam adalah orang-orang yang sangat khusyuk tunduk kepada kami sifat-sifat orang-orang yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat para pilihan-pilihan Allah adalah orang-orang yang suka berdoa kepada Allah. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kurang apa lagi kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kita masih malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Kurang apa lagi Allah Subhanahu wa taala terhadap kita? Allah Subhanahu wa taala berfirman, di dalam surat Ibrahim wa atakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha dan Allah Subhanahu wa taala memberikan apa saja yang kalian minta dan jika kalian menghitung-hitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala niscaya kalian tidak akan bisa menghitungnya kurang apa lagi semuanya Allah berikan Kurang apa lagi kita tidak kenapa sampai kita tidak berdoa kepada Allah? Kurang apa lagi Allah Subhanahu wa taala? Allah yang Maha pengatur, Allah yang Maha berkuasa. Allah yang Maha pencipta. Sedangkan sembahan-sembahan selain Allah tidak memiliki walau setipis kulit ari. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, zalikumullah rabbukum lahul mulk." Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qatmir. Artinya, itulah Rob kalian. Dia memiliki kekuasaan. Dan orang-orang sembahan-sembahan yang kalian sembah, yang kalian berdoa kepadanya, mereka tidak memiliki walau setipis kulit ari. In tad'uhum la yasma'u du'aakum. Kalau kalian berdoa kepadanya, tidak kalian tidak akan dikabulkan, tidak akan saya ulangi in la yasma'u du'aakum. Jika kalian berdoa kepadanya, mereka tidak akan mendengar, mendengar doa kalian walau sami'u mastajabu lakum. Kalau seandainya mereka pun mendengar doa kalian, maka mereka tidak akan mengabulkan permintaan kalian. Coba bandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala, lahu ma fis samawati wa ma fil Allah memiliki apa yang ada di langit dan di bumi. Hanya seperti yang saya katakan tadi, hanya orang-orang yang congkak dan sombong dengan kesombongan yang melampaui bataslah orang-orang yang tidak mau berdoa kepada Allah. Ingin sukses, ingin lancar usaha, ingin keluar dari sebuah permasalahan, ingin bertobat kepada Allah, ingin kembali giat beribadah, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, la yaruddul qada'a illa du'a." Tidak ada yang menolak takdir kecuali doa. Saking agungnya doa di sisi Allah. Bahkan tadi di dalam hadis atau di dalam ayat surat Ghafir ayat 60. Allah menyatakan, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Lihat, perhatikan baik-baik ayat ini. Rabb kalian berfirman, "Berdoalah kalian kepadaku." Apa jawaban orang yang berdoa kepada Allah? Astajib lakum. Di sini Allah Subhanahu wa taala memakai jawaban syarat dalam bentuk fi'il mudhari' yang menunjukkan kepada kecep kelangsungan, kesegeraan pengabulan doa tersebut. Sehingga kalau kita terjemahkan, Rob kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku. Niscaya aku kabulkan langsung permintaan kalian. Subhanallah. Kurang apa lagi Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya orang-orang yang congkak dan sombong yang tidak mau menadahkan kedua tangannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Doa bisa menjadikan sesuatu yang mustahil menjadi mungkin. Masalahnya kita ini kurang yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak heran Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah ud'u Allah Inna Allah la yaqbalu du'aan min qalbi lahin ghafil." Artinya, saya ulangi ya, doanya e, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin lahin." Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dihasankan oleh Imam Albani rahimahullah. Ketahuilah kalian seluruhnya bahwasanya Allah tidak akan menerima doa dari hati-hati yang lalai. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang berdoa kepada Allah, dia harus yakin. Bukan nyoba-nyoba ketika berdoa. Sebagaimana yakinnya Nabi Zakaria kepada Allah Subhanahu wa taala ketika beliau berdoa, "Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin." Ketika beliau menginginkan anak, wahai Rabku, janganlah engkau biarkan aku sendirian. Dan sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik pemberi ahli waris. Sebagaimana yakinnya Nabi Yunus alaihi salam ketika di dalam fidhulumat, di dalam kegelapan, kegelapan perut ikan, nun, kegelapan malam, kegelapan dasar lautan. Wanada fidhulumat Allah ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal zalimin. Dan Nabi Yunus bermunajat berdoa kepada Allah di dalam kegelapan, kegelapan, kegelapan. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal zalimin tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Maha suci engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Lihat Bapak Ibu, saudara-saudari para pemirsa Raja TV dan para pendengar sekalian. Ikan yang tidak bisa diajak bicara. Ikan yang mustahil kita atur. Ikan yang di dasar lautan bisa mengantarkan kembali Nabi Yunus alaihissalam ke daratan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menceritakan kalau seandainya Nabi Yunus alaihissalam tidak berdoa kepada Allah, lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Niscaya Nabi Yunus akan tetap tinggal di dalam perut ikan nun tersebut pada hari di, sampai hari dibangkitkan. Berdoa menjadikan sesuatu yang mustahil menjadi mungkin. Kurang apa lagi? hanya orang-orang yang congkok, congkak dan sombong yang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu hal yang harus diperhatikan ketika berdoa yaitu jangan sampai kita tergesa-gesa di dalam berdoa kita. Ini yang menjadikan kita kadang-kadang terputus dalam berdoa. Jangan sampai tergesa-gesa dalam berdoa kita. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan juga Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal." Yaqulu da'autu falam yustajab li. Akan dikabulkan doa salah seorang di antara kalian selama dia tidak tergesa-gesa. Bagaimana tergesa-gesanya? Dia mengatakan, Aku telah berdoa, akan tetapi tidak dikabulkan doaku. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "La yazalu yustajabu lil 'abdi ma lam yad'u bismin aw qati'ati rahim, ma lam yasta'jil." Masih saja dikabulkan doa dari seorang hamba selama dia belum berdoa dengan doa yang di dalamnya dosa atau di dalamnya memutuskan hubungan tali silaturahim selama dia tidak tergesa-gesa. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mal isti'jal?" Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan tergesa-gesa? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Qad da'autu wa qad da'autu falam ara yastajibu li." Fayas, fayas, fayas tahas fayatahassara inda dzalik wa yada'ud du'a. Ini bahayanya. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk bahayanya orang yang kalau berdoa ya dia mengatakan aku telah berdoa, aku telah begini, sudah sudah lama Ustaz berdoa, sudah sering Ustaz berdoa, sudah sering saya mengangkat kedua tangan, tapi kok belum dikabul-kabulkan juga pada saat itu kata Rasulullah SAW, fayatahassara anid doa. Maka dia merasa capek dari berdoa. Akhirnya yang ada adalah meninggalkan doa tersebut. Padahal subhanallah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Ya, sebelum kata-kata subhanallah saya lanjutkan, saya ingin membacakan dulu perkataan Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala menjelaskan hadis ini sebagaimana disebutkan di dalam kitab Al-Jawabul Kafi. Beliau mengatakan, "Wa minal afat allati tumna'u atharud du'a alaihi an yasta'jil al-'abdu." Artinya, "Wa minal afat ad-du'a 'alaihi athara ad dua alaihi an yastajil al-Abdu." termasuk kekeliruan-kekeliruan yang menahan pengaruh doa atasnya yaitu seorang hamba tergesa-gesa wa yastabti'ul ijabata dan dia merasa pengabulan doa-doanya belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala wa akhirnya dia merasa capek berdoa-doa tapi nggak dikabulkan akhirnya yang paling parah dia meninggalkan doa wa huwa bimanzilati man badhara badhran aw gharasa gharsan faj'ala yata'ahadahu wa yasqih falamma istabta'a kamaluhu wa idrakuhu tarakahu ahmalahu Perumpamaan orang seperti ini yang berdoa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala akan tetapi merasa di, tidak dikabulkan akhirnya pada pada puncaknya dia meninggalkan doa ini perumpamaan seperti orang yang menanam sebuah bibit orang yang menanam sebuah eh, tunas-tunas lalu dia menunggu saja bibit-bibit dan tunas-tunas tersebut dia terus sirami bibit-bibit tersebut terus saja dia pelihara bibit-bibit tersebut agar tidak mati Lalu ketika terlambat tumbuhnya, terlambat sempurnaannya, maka akhirnya dia meninggalkannya. Ah, sudahlah. Ini persis seperti ini. Padahal Bapak Ibu, para pemirsa Raja TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu pelajaran yang sangat menarik dan hikmah yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala ketika doa kita yang kita selalu munajatkan kepada Allah belum dikabul-kabulkan oleh Allah, maka salah satu hikmah menariknya adalah Allah minimal Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita senantiasa mengangkat tangan di saat orang-orang lupa, di saat orang-orang congkak, di saat orang-orang sombong, minimal kita menadahkan kedua tangan kepada Allah. Apalagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisa shayun akrama Allah minad du'a." Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah dibandingkan doa. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad. Allah Subhanahu wa taala paling menyukai hamba yang berdoa. Allah Subhanahu wa taala paling menyukai hamba yang menadahkan kedua tangannya, meminta-minta kepadanya. Kenapa demikian? Coba perhatikan penjelasan Imam Asy-Syaukani rahimahullah taala. Perhatikan mudah-mudahan yang seperti ini menjadikan saya pribadi dan juga kepada para pemirsa Roja TV dan juga para pendengar Radio Roja yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tergugah kembali tergugah kembali untuk mengangkat kedua tangan, meminta kepada Sang Khalik, Sang Mudabbir, Sang Malik, meminta kembali apa saja yang kita ingin minta tanpa batas. Kalau seandainya ada orang yang diluaskan rezekinya, dimintai satu kali mungkin mengasihi. Yang kedua mungkin agak sudah berat. Yang ketiga merasa berat. Yang keempat, malah marah-marah. Allah Subhanahu wa taala semakin diminta, semakin Allah Subhanahu wa taala senang. Allah Subhanahu wa taala semakin hamba tidak berdoa, semakin Allah murka kepadanya. Wahai orang-orang yang malas berdoa, perhatikan. Kenapa doa? Laisa syai'un akrama 'ala Allah minat doa. Tidak ada do sesuatu yang paling mulia di sisi Allah dibandingkan doa. Perhatikan baik-baik. Penjelasan yang dikatakan oleh Imam Ash-Shawqani rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan di dalam kitab, beliau masih dalam kitab Tuhfatul Zakirin. Qila wajhu dhalik. Annahu yadullu ala qudratillah wa ajzid da'i. Artinya, salah satu sebab kenapa doa adalah termasuk ibadah yang paling dimuliakan oleh Allah dibandingkan amalan-amalan lainnya. Karena beliau mengatakan, di dalam doa menunjukkan, memperlihatkan keagungan Allah, kekuasaan Allah, dan kelemahan orang yang berdoa. Dan keadaan seperti ini yang paling Allah subhanahu wa ta'ala sukai dari manusia. Mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Memuliakan Allah me meyakini kekuasaan Allah dan merasa rendah, hina, dina di sisi Allah, fakir, lemah di sisi Allah. Tidak heran setelah ini kita baca hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam keadaan hamba yang paling dekat dengan Allah adalah ketika sujud akrabu ma yakunul abdu min rabbihi fahuwa sajid keadaan hamba yang paling dekat dengan hamba ketika adalah ketika seorang hamba tersebut sujud karena dia dalam keadaan merendahkan diri kepada Allah. Kepalanya yang senantiasa selalu anggota tubuh yang paling tinggi yang sangat dia muliakan dia letakkan di atas tanah rendah lebih rendah dibandingkan pantatnya. Allah Subhanahu wa taala sangat suka kepada hamba-hamba yang merendahkan diri dan itu ada pada doa ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu hikmah yang sangat luar biasa ketika kita belum dikabulkan, minimal kita tetap mengandah kedua tangan. Minimal kita tidak disebut oleh Allah sebagai kesombongan dan kesombongan yang sangat buruk. Minimal. Ini ibu-ibu, bapak-bapak, para pemirsa Raja TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan para pendengar sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, salah satu keutamaan dari orang yang berdoa adalah berdoa disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Berdoa menghilangkan karakter malas, lemah, mohon maaf bahasa saya, letoy di dalam diri seorang hamba. Orang yang paling lemah, orang yang paling tidak ada kekuatan adalah orang yang bukan kalah ketika berkelahi. Orang yang bukan kalah ketika dia panco, bukan. Orang yang paling lemah, orang yang paling rendah adalah orang yang orang yang paling rapuh adalah orang yang malas untuk berdoa. Coba perhatikan hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Imam Albani rahimahullahu taala dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda a'jazun nas man ajaza 'anid du'a manusia yang paling lemah paling rapuh, paling apalagi bahasanya itu cari saja kata-kata yang sinonim dengan itu adalah orang yang paling lemah dalam berdoa. Apa susahnya mengangkat kedua tangan? Bahkan kita meminta kepada zat yang maha pencipta, maha pengatur, maha berkuasa. Segala sesuatu dia bisa berikan kepada yang memintanya. Apa susahnya kita menadah kedua tangan? Apa susahnya kita meminta kepada Allah yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak melarang hambanya untuk berdoa kepadanya. Subhanallah. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, belum lagi satu hal yang terakhir saya bahas di sini, doa bukti tawakal seorang hamba kepada Allah. Doa salah satu bukti tawakal seorang hamba kepada Allah Bukan berarti seorang ketika bertawakal cukup hanya berdoa saja tidak usaha, bukan. Akan tetapi ketika usaha pun tidak dibarengi dengan doa, ini adalah orang-orang yang sombong dan congkak. Dan maka salah satu bukti orang yang bertawakal, bersandar kepada Allah adalah doa. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yatawakkal 'ala Allah fa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupkannya. Wallahi, kajian ini saya adakan karena saking banyaknya orang-orang yang mengeluh. Permasalahan keluarga, istri dengan suaminya, suami sulit menasihati istrinya, permasalahan keluarga, anak dengan orang-orang tuanya, orang tua tidak mau mengikuti sunnah, orang tua tetap kekeh di dalam kesyirikan dan perbuatan bid'ahnya. Permasalahan ekonomi seseorang mulai bulan-bulan ini mungkin usaha agak turun. Orang-orang yang mungkin berhutang kepada dia tidak mau bayar. Menangis. Tetapi menangis bukan karena tidak meminta kepada Allah, menangis karena usaha-usahanya belum sampai. Kenapa selalu seperti ini? Maka orang-orang yang seperti ini berdoalah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ingin lurus jalannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia berdoa kepada Allah. Orang-orang yang ingin benar-benar kembali kepada jalan yang dulu mungkin ikut pengajian, tenang di dalam pengajian, kemudian sedikit melenceng, sedikit melenceng dan terus seperti itu. Dan saya katakan di dalam majelis ini, itulah karakteristik maksiat. Apabila kita sekali maksiat terus akan tergoda, terus akan meremeh akan terus akan menjadi kebiasaan terus bahkan akan menjadi kecanduan kalau tidak melakukannya maka kita akan merasa ada yang kurang itu karakter karakteristik maksiat Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan di dalam hati orang-orang munafik terdapat penyakit penyakit kekafiran, penyakit kemunafikan, Allah tambah penyakit tersebut. Kemudian, falamma azaghallahu qulubahum, ketika mereka mulai melenceng, Allah tambahkan lenceng mereka gara-gara maksiat mereka. Orang-orang yang seperti ini yang susah untuk keluar dari maksiatnya, Anda punya Allah. Anda punya Allah. Anda punya Allah untuk Anda berdoa kepadanya untuk bisa terlepas dari maksiat tersebut. Allah yang membolak-balikan hati. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik wa Wahai yang membolak-balikan hatiku, tetapkan hatiku di atas agamamu. Orang-orang yang sudah mengenal Islam dengan benar dan tetapi masih sulit untuk istiqamah karena banyaknya godaan-godaan, banyaknya rintangan-rintangan yang menghadang dia terutama di zaman yang serba canggih yang sekali klik Seseorang akan melihat, bisa bisa melihat apapun. Entah itu yang baik, entah yang buruk, entah itu yang sangat baik atau sangat buruk. Dari perkara-perkara syahwat ataupun syubhat Maka berdoa kepada Allah. Intinya, doa adalah kunci kebahagiaan. Doa adalah kunci kebahagiaan dunia akhirat. Kalau saya punya permasalahan, saya masih punya Allah. Bagaimana dengan Anda? Kalau saya punya problem, saya masih punya Allah. Bagaimana dengan Anda? Maka jangan lupa berdoa kepada Allah. Sungguh tidak akan merana dan sengsara orang-orang yang berdoa kepada Allah. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah. Nah, terima kasih Zakul Heran atas nasihat yang bermanfaat yang telah Ustaz sampaikan. Saudaraku Siman Seakidah, sebuah nasihat yang memberikan pemahaman kepada kita tentang hakikat doa, doa yang kita panjatkan hanya kepada Allah Azza wa Jal. Semoga dapat kita fahami bersama. Saudaraku Siman Sakidah untuk selanjutnya sesi tanya jawab di kesempatan siang hari ini kami undang Anda untuk berinteraksi bersama beliau. Silahkan bisa Anda hubungi kami di 0218236543 untuk telepon atau pesan singkat di 081317776543 untuk Anda pemirsa Roja TV atau 0819896543 untuk Anda pendengar Radio Roja. Dan satu penanya via telepon kami coba sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan dari ah. mana? Uh, anak Umu Ilham di Bekasi. Silahkan Umu. Uh, Assalamualaikum Ustaz. Uh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, anak mau bertanya Ustaz. Hmm, uh, bagaimana kiat-kiatnya kita supaya kita doa kita kita tidak jenuh dalam untuk berdoa Ustaz. Kadang-kadang uh, anak sendiri ya Ustaz merasa kok eh, doa kita kok enggak uh, maksudnya belum terkabul gitu terus merasa hati ini bagaimana gitu Ustaz. Uh, terus sama mohon uh, didoakan supaya anak dan keluarga anak istiqomah dalam menjalani uh, perintah dan larangan Allah Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kembali untuk Ibu yang telah bertanya Silahkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ibu yang bertanya. Saya ucapkan jazakumullahu khairan. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, saya berdoa semoga kita diberikan kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat dan kita dijauhkan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun pertanyaan Ibu bagaimana kita agar tidak bosan-bosannya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka saya katakan Bu, satu bahwasanya yakini doa itu ibadah. Ketika saya mengangkat tangan, saya bukan menginginkan, bukan hanya sekedar menginginkan agar doa saya dikabulkan. Tetapi ketika saya mengangkat tangan, meminta kepada Allah, Ya Allah, ini sekarang saya sedang beribadah, Ya Allah. Sebagaimana perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Inni la ahmilu hammal ijabah, walakinni ahmilu hammad du'a. Subhanallah saya ketika berdoa, ketika kata Umar bin Khattab, tidak menginginkan, tidak bertekad keras agar doa-doa saya dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Karena orang yang berdoa tetap akan mendapatkan kebaikan sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Satu dari tiga hal yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika saya berdoa ini adalah wujud penghambaan diri saya kepada Allah. Bu, saya katakan, Ketika ibu meyakini doa adalah ibadah yang paling agung dan paling dimuliakan oleh Allah, ibu tidak akan pernah bosan berdoa. Ibu tidak akan pernah bosan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya katakan salah satu kiat agar kita tidak mudah untuk bosan-bosan berdoa dan bosan berdoa ini adalah yang mengakibatkan kita akhirnya terputus doa dan akhirnya tidak dikabulkan doa kita dan kiat agar kita tidak bosan-bosan berdoa seperti yang saya katakan tadi bahwasanya kita sedang melakukan ibadah bukan hanya sekedar ibadah biasa ibadah yang sangat-sangat disukai oleh Allah karena di dalamnya memperlihatkan kekuasaan Allah dan di dalamnya menghinakan diri di hadapan Allah dan itu yang paling Allah sukai dari seorang hamba maka nanti di akhirat Allah sangat murka. Dan pertama kali Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ainal jabbarun? Ainal mutakabbirun?" Mana orang-orang yang sombong? Mana orang-orang yang congkak? Ana dayyan, ana malik Aku adalah sang raja. Aku adalah yang meminta pertanggungjawaban. Ini ibu-ibu. Ya terutama ibu yang bertanya, yakini ketika kita mengangkat tangan, ya Allah ini saya sedang beribadah pengabulan doa. Betul kita ingin dikabulkan doa kita. Akan tetapi di sana ada yang lebih luar biasa yaitu saat seorang menadakan kedua tangan adalah mengerjakan ibadah yang paling agung di sisi Allah. Doa bukan ibadah. Inti ibadah adalah doa. Wallahu a'lam. Nah. Baik, terima kasih Zakal Heran atas jawaban dan nasihat yang saya sampaikan demikian untuk Umuh Ilham kami angkat untuk penelpon yang kedua sudah ada Bapak Muzni di Samarinda, Kalimantan Timur. Silahkan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Nah, saya ingin bertanya begini Ustaz. Eh, pemahaman saya tentang doa. Nah, nah, mungkin ini eh, saya bertanya saya takutkan kalau-kalau pemahaman saya ini salah. Iya. <laughs> yang pada umumnya pemahaman orang berdoa bahwa kita yang meminta kepada Allah. Nah, sekarang pemahaman saya bukan demikian. uh, <laughs> bahwa doa itu adalah diawali dari takdir Allah baru kita bisa berdoa. Jadi saya berdoa, bukan saya yang berdoa, Allah yang menjadikan saya berdoa. Ah. Jadi uh, setiap perilaku saya, doa atau permintaan saya berarti semua itu aturan Allah. Jadi menurut pemahaman saya, artinya kalau kita yang meminta berarti kita yang mengatur Allah. Dalam kehidupan ini saya ber, berpendapat bahwa tidak ada yang bisa mengatur Allah selain Allah yang mengatur hambanya. Nah, jadi pada saat kita berdoa berarti bukan kita yang berdoa, Allah yang menjadikan saya bisa berdoa. Baik, Pak ya, cukup. Sesuai dengan kalimatnya Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Baik. Terima Jadi kasih, semua Pak kebaikan artinya dari Allah. Terima nah, kasih. Begitu aja, Ustaz. Terima kasih Apakah atas pemahaman saya itu salah? Itu aja. Barakallahu fiik. Jazakallah khairan atas interaksi Pak Muzni. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ustaz. Ya, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Saya ucapkan jazakumullahu khairan dan jawabannya bahwa setiap apapun yang dilakukan oleh seorang hamba tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Entah itu dia beribadah, ibadah, entah itu dia berdoa, sholat, puasa, zakat, haji, tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala ya tidak lepas dari takdir Allah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda kataballahu al khalaiqi qabla an as samawati wal arda bi 50000 sana Allah subhanahu wa ta'ala telah menuliskan takdir-takdir seluruh hamba 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwa semua apa yang terjadi di atas muka bumi ini, baik itu maksiat, baik itu ibadah, ibadahnya baik itu doa, sholat, puasa, zakat, haji tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Cuma yang perlu diperhatikan di sini adalah seorang hamba meskipun dia seluruhnya di bawah takdir oleh Allah di bawah takdir Allah Subhanahu wa taala, dia berusaha untuk menjadikan dirinya senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau seandainya seseorang bersandar dengan hanya takdir tapi dia tidak berusaha, maka orang seperti ini adalah orang yang dia tidak memahami takdir dengan baik dan benar. Maka kajian tadi yang saya sampaikan adalah menjadikan kita gemar untuk berdoa, bukan hanya sekedar kita berusaha bersandar kepada harta, bersandar kepada kekuatan, bersandar kepada tim kerja, bersandar kepada rencana. Akan tetapi kita juga jangan lupa, di sana ada yang mengatur, ada yang mensukseskan usaha kita, ada yang memudahkan pekerjaan kita. Allah Subhanahu wa taala. Naam, wallahu a'lam. Baik, terima kasih Zaglahran atas jawaban dan nasihatnya. Demikian untuk Pak Muzni. Kami beralih untuk penelpon ketiga Sudah ada Ibu Mala di Tanjung Pinang Silahkan Ibu Assalamualaikum Pak Ustadz Waalaikumsalam Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh Silakan. Uh, ini yang saya mau tanyakan ini Pak Ustadz uh, Allah kan uh, eh, kepada kepadaku saya akan aku kabulkan jadi kalau kita misalnya sembahyang kita sholat kita harus ikhlas tapi gimana dengan kita minta kepada Allah apakah itu kita ikhlas atau mengharapkan imbalan atau gimana mohon iya. penjelasannya Pak Ustadz Baik. Itu aja saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Silahkan. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dan jazakumullahu khairan. Maka ketika kita beribadah, atau ketika kita beribadah sholat misalkan sebagaimana disebutkan dalam pertanyaan kemudian di dalam sholat tersebut kita diperintahkan dan disyariatkan untuk berdoa minta kepada Allah maka ini tidak mengurangi keikhlasan ibu karena berdoa di dalam sholat termasuk hal yang disyariatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti misalkan ketika dalam sujud Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, akrabu ma yakunul abdu min rabbi fahuwa sajid fa'akthiru ad-du'a artinya keadaan yang paling dekat antara dengan, eh, antara seorang hamba dengan Allah adalah ketika dia sujud maka perbanyaklah berdoa ketika dia sujud. Fahariyun an yustajab lakum dalam riwayat yang lain ya, hariyun an yustajab lakum. Semoga itu sangat dikabulkan untuk kalian. Ini menunjukkan bahwasanya ketika kita berdoa di dalam sholat, ya kita menuruti perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mencontoh syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak mungkin Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk sesuatu yang mengikis keikhlasan kita jadi bukan sebuah perbuatan yang mengikis keikhlasan, mengurangi keikhlasan apabila di dalam sholat atau di dalam ibadah-ibadah lain kita berdoa kepada Allah. Karena memang Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk berdoa untuk meminta kepadanya. Seperti doa di dalam sujud misalkan. Allah mengfir, Allah mengfir, uh, eh, zambi, ya Allah ampuni dosa-dosaku yang terlihat, yang tidak terlihat, yang kecil, yang besar. Doa-doa yang dibaca oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, doa ketika ruku, doa ketika sujud, dan jangan salah bahwasanya meskipun di dalam ruku kita dianjurkan untuk mengagungkan, akan tetapi tidak tidak mengapa kita juga berdoa ketika ruku. Bukankah salah satu bacaan uh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika uh, ruku Subhanakallahumma bihamdika Allahumma gfirli. Ini salah satu doa yang dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ruku dan ketika sujud. Aisyah mengatakan, ya ta'awwalul Qur'an. Beliau mengerjakan itu mengamalkan Al-Qur'an yaitu dalam surat An-Nasr. Idza jaa nasrullah wal fat wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Dan beliau itu ketika ruku, ketika sujud. Meskipun Ruku yang paling utama adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak ada larangan bagi seseorang untuk berdoa ketika ketika ruku dan sujud. Intinya seperti yang saya katakan tadi bahwasanya ketika kita di dalam sholat berdoa meminta sesuatu kepada Allah, tentunya doa yang paling utama adalah doa-doa yang dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika sujudnya dan ketika rukuknya. Ya, ketika kita di dalam sholat. Itu yang paling utama. Nah, ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baca doa-doa dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik bacaan doa ruku, bacaan doa sujud, maka bukan berarti mengurangi keikhlasan kita. Karena tidak mungkin Rasul sallallahu alaihi wasallam mencontohkan perbuatan yang mengurangi keikhlasan kita. Wallahu a'lam. Nah. nah, terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya. Demikian untuk Ibu Mala. Semoga bermanfaat. Kita angkat untuk selanjutnya pertanyaan yang datang dari pesan singkat ada pertanyaan dari Abu Farhan di Bekasi yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah keinginan yang baik dalam hati yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata itu semua juga termasuk doa yang Allah eh, berikan pahala darinya. Mohon nasihat dan penjelasannya jazakallah khairan. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya dan saya ucapkan jazakumullahu khairan atas pertanyaannya. Keinginan yang baik di dalam hati itu adalah juga termasuk doa. Ya, lebih tepatnya lagi adalah uh, niat yang baik atau al-azmu tayyib. Niat yang baik, tekad yang baik. Akan tetapi lebih luar biasa lagi ketika dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala Makanya sebagaimana yang disebutkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ajazun nas man azaja dua. Orang yang paling lemah, paling rapuh, paling uh, remeh adalah orang yang paling uh, lemah dalam berdoa, tidak sanggup untuk berdoa. Maka apa susahnya kita mengucapkan dengan lisan kita, mendadak kedua tangan kita untuk meminta kepada Allah. Naam. Wallahu a'lam. Terima kasih Zakallah atas uh, jawaban yang disampaikan demikian untuk uh, pendengar di Bekasi. Kami beralih pertanyaan yang selanjutnya dari uh, saudari Herlina yang tidak menyebutkan tempatnya yang bertanya Assalamualaikum warahmatullah Ustaz sudah begitu banyak doa yang saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala namun mengapa Allah Subhanahu wa taala belum juga mengijabah dan mengabulkan doa-doa saya apa rahasia di balik semua doa yang tidak dikabulkan mohon nasihat dan penjelasan Ustaz Subhanallah. Bagus barusan kita bahas tadi salah satu rahasianya pertama mungkin Allah menginginkan kebaikan oleh untuk Anda. Apa itu kebaikannya? Yaitu Anda dibiarkan selalu berdoa kepada Allah. Di saat orang-orang lalai dari doa. Di saat orang-orang menyombongkan dari doa. Anda senantiasa berdoa kepada Allah. Ini hikmah yang terbesar. Hikmah yang dengan hikmah ini seseorang akhirnya mencontoh para nabi. Seseorang akhirnya selalu menimbulkan, memperlihatkan kekuasaan Allah dan menghinakan dirinya di hadapan Allah. Bukankah ini hikmah yang luar biasa? Bukankah ini kebaikan yang diinginkan oleh Allah? Yang kedua, rahasianya, mungkin apa yang Anda minta, Allah Subhanahu wa taala gantikan permintaan tersebut di akhirat. Anda diberikan di dunia tidak cocok karena Allah yang lebih tahu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun Mungkin kalian membenci sesuatu padahal itu adalah baik bagi kalian. Mungkin kalian menginginkan sesuatu padahal itu adalah sesuatu yang buruk bagi kalian. Dan di akhir ayat Allah mengatakan Allah mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Mungkin yang kita minta tidak baik untuk kita ada sebuah hadis yang pernah dibacakan oleh Syekh Abdul Razak. Tapi hadis ini lemah. Tetapi maknanya sahih. Dia secara sanad lemah, tapi maknanya sahih. Hadis ini saya pernah baca di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Hadisnya hadis kutsi diriwayatkan Allah berfirman, "Inna min ibadi sesungguhnya dari hamba-hambaku man lau agnaituhu la afsadatuhu al-ghina." Sesungguhnya dari hamba-hambaku ada yang kalau seandainya aku berikan kekayaan kepada dia, maka kekayaannya akan menghancurkan dia. Ada orang, jangan dia kaya, miskin saja dia sombong. Bagaimana kalau seandainya dia kaya? SMS, ya sudah miskin sombong, SMS tuh sudah miskin sombong, ya. Bagaimana kalau seandainya dia kaya? Yang kaya saja ada motivator untuk dia sombong, itu tercela. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, لا يدخل جنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. Tidak akan masuk ke dalam surga seseorang yang di dalam hatinya seberat zarrah dari kesombongan. Zarrah adalah namlatun saghiratin au asghar. Kata Imam Ibn Al-Athir, zarrah adalah semut kecil atau lebih kecil darinya atau habaun yaitu debu. Seberat itu kalau ada di dalam hati tidak akan masuk surga. Ini miskin saja sombong, sudah miskin sombong SMS. Ya. Apalagi kaya. Nah, ada orang kemudian kata Rasul eh, diriwayatkan dalam riwayat tersebut, "Inna min ibadi man lau sohah tu lahu jisma la afsadat sihhah." Di antara hamba-hambaku ada yang apabila dia dis, di, disehatkan badannya, maka kesehatan akan merusak keimanannya. Mungkin dengan dia banyak penyakit, akhirnya dia mengetahui takdir Allah, dia akhirnya menerima atas takdir Allah. Dia akhirnya mengetahui kedudukannya sebagai hamba hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia tidak pernah lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau seandainya Anda berdoa kepada Allah, kemudian langsung dikabulkan, akan timbul rasa, ah, berdoa kepada Allah kok langsung dikabulkan ini. Apakah saya termasuk hamba-hamba Allah yang yang luar biasa? Hamba-hamba Allah yang kalau sekali berdoa langsung dikabulkan berdoa kepada Allah, ternyata langsung dikabulkan. Mulai timbul rasa sombong, meremehkan. Nah, ini hikmah-hikmah yang sangat luar biasa. Jadi hikmah yang pertama kalau saya ingin run yaitu Allah menginginkan kebaikan untuk Anda. Salah satu kebaikannya apa? Anda dibiarkan terus mengerjakan ibadah yang sangat mulia ini berdoa. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mungkin menggantikan doa tersebut, mengabulkan doa tersebut di akhirat atau menggantikan yang lebih baik. Yang ketiga, hikmahnya dan rahasianya adalah mungkin Allah Subhanahu wa taala lebih dan Allah lebih mengetahui akan hal ini. Apa yang Anda minta tidak cocok untuk Anda saat sekarang. Di saat orang mungkin tahun-tahun dulu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta diluaskan rezeki, minta bisa bayar hutang, minta agar diberikan jodoh, minta dapat pekerjaan, minta agar naik haji atau yang apa permintaan-permintaan dunia. Ternyata ataupun permintaan akhirat ya bisa mudah beribadah ternyata belum cocok untuk saat ini ternyata menikahnya bulan ini baru cocok Nih, para ikhwan yang dirahmati Allah. Ternyata bayar hutangnya bulan ini, eh, tahun ini baru bisa. Itu dan baru cocok. Kita kan tidak mengetahui akan hal gaib. Hanya Allah yang mengetahui akan hal gaib. Itu rahasia-rahasia menarik dari rahasia besar di balik doa. Nah, wallahu alam. Terima kasih Jazakallah khairan atas jawaban dan nasihat yang saya sampaikan. Kita angkat untuk selanjutnya penelpon kembali di kesempatan siang hari ini dan sudah ada Pak Rosid di Jakarta Pusat. Silakan Pak Rosid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Uh, saya seorang pensiunan pegawai negeri Pak Ustad. Iya. Jadi setiap bulan kan mengambil pensiunan kebetulan di kantor pos. Nah, saya tidak ada usaha lain, tidak punya keterampilan. Uh, ketika berdoa saya, ya Allah berilah hamba rezeki yang halal dan barokah. Nah saya, apakah pantas berdoa seperti itu sementara saya tidak ada usaha gitu Pak Ustadz kecuali uang pensiun aja. Nah ini mohon pencerahan dari Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rashid. Silakan Ustaz. Iya. Terima kasih kepada Bapak Rashid kalau tidak salah namanya dan jazakumullahu khairan atas pertanyaannya Pak. Saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya mulia. Semoga Bapak Rashid dan seluruh kaum muslim kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Bapak, saya ingin uh, ingin merubah mindset berpikir sebagian orang ya Pak. Bahwasanya ketika seorang minta kepada Allah rizki yang berkah, rizki yang halal, itu selalu dikaitkan dengan rizki yang banyak. Jangan Bapak pikir dan juga jangan para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja sekalian berpikir bahwasanya bahwa rizki yang berkah selalu dengan jumlah nominal yang banyak tidak Pak. Rizki yang berkah bukan hanya sekedar banyak Rizki yang berkah adalah rizki yang bermanfaat. Rizki yang bisa dijadikan sebagai alat ibadah. Rizki yang menghantarkan seseorang menggapai ridho Allah. Itu rizki yang berkah. Jangan sampai kita mindset berpikir kita selalu rizki yang berkah. Ya Allah nominalnya pasti puluhan juta, miliaran, triliunan. Tidak. Rizki yang berkah adalah rizki yang bermanfaat bagi yang menerimanya bermanfaat di dunia dan di akhirat. Sedikit saya menyinggung tentang kata-kata berkah. Sebagian orang, dia kadang hanya mau bersyukur kepada Allah ketika dia dapat nikmat harta saja. Sedangkan padahal nikmat-nikmat Allah selain harta lebih banyak dan lebih luar biasa. Orang ketika melihat harta baru dia bersyukur. Ketika melihat duit baru dia bersyukur. Sedangkan ketika dia menjadi seorang muslim, ketika dia lebih mengenal sunnah, menjauhi perbuatan kesyirikan dan perbuatan mengada-ngada. Ketika dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengenal dakwah sunnah ini. Ketika dia mendapatkan kesehatan, tidak bersyukur. Demi Allah, Pak, dua mata ini lebih utama, lebih berharga dibandingkan ratusan triliunan. Buktinya apa? Jika kita digantikan mata kita saya beli mata kamu dengan ratusan triliunan mau kita tidak mau saya ingin merubah mindset berpikir sebagian orang bahwasanya nikmat itu hanya harta dan bahwasanya harta yang berkah hanya harta yang banyak tidak nikmat bukan hanya sekedar harta nikmat mudah dalam beribadah di saat orang-orang malas contoh sholat dimudahkan ketika hayya 'ala salah, hayya 'ala falah, dia mengambil air wudhu dengan nikmatnya, dengan tidak ada kesulitan, kesulitan. Di saat orang-orang di luar sana, jangankan mau mengerjakan sholat, bahkan meremehkan sholat. Kalau diajak sholat, dia malah mengatakan, iya, silahkan, saya nitip ya sholatnya. Subhanallah. Ini nikmat terbesar, Pak nikmat kesehatan, nikmat Islam, nikmat dijal dimudahkan untuk jauh dari maksiat. Subhanallah. Masih banyak nikmat-nikmat Allah yang perlu kita syukuri selain hanya harta. Betul harta adalah sesuatu yang kita sukai, kita minati, itu wajar wa tuhibbunal mala hubban jamma dan kalian mencintai harta dengan kecintaan yang sangat luar biasa. Wa innahu lihubbil khairi la syadid. Sesungguhnya manusia kecintaan terhadap kebaikan yaitu harta adalah sangat-sangat cinta. Akan tetapi bukan itu segala-galanya, bukan harta yang banyak. Makna dari harta yang berkah. Harta yang berkah adalah harta yang merupakan bisa mendatangkan manfaat, bisa mendatangkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap berdoa apa seperti itu. Dan saya katakan termasuk doa Rasulullah setiap pagi membaca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Nah, wallahu a'lam. Terima kasih atas jawaban dan nasihat Ustaz. Demikian untuk Bapak Rosid. Semoga bermanfaat untuk Bapak dan pendengar serta pemirsa lainnya. Satu pertanyaan terakhir kami uh, coba angkat dari penelpon. Sudah ada Ibu Lina di Pontianak, Kalimantan Barat. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bu. Ustadz, tolong jelaskan tata cara membaca doa dalam sujud. Apakah setelah membaca Subhana Rabbiyal A'la langsung membaca doa yang diinginkan yang sesuai dengan sunnah, ataukah memuji Allah baca salawat baru baca doa tersebut? Jazakallah khairan. Waalaikumsalam. terima kasih Ibu. Iya. Silahkan Ustaz. Jazakumullahu khairan, terima kasih e, pertanyaan dari ibu kalau tidak salah dari Pontianak, Kalimantan Barat. Nah dan insya Allah bulan depan saya akan bertemu dengan warga Kalimantan Barat insya Allah Ta'ala Baik Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah Tata cara berdoa di dalam sujud yang pertama kita ucapkan Seperti yang saya katakan tadi doa yang paling utama adalah doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW ketika sujudnya Meskipun kita banyak permintaan Tetapi yang paling utama adalah doa yang dibaca ketika sujud yang dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti Allah maghfirli dzambi kullahu diqqahu wa jillahu awwalahu wa akhirahu Ya Allah, ampunlah dosa-dosaku yang kecilnya, yang besarnya, yang uh, uh, awalnya ataupun akhirnya. Nah, caranya adalah kita sujud, kemudian kita mengucapkan doa Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la boleh ditambah dengan Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih boleh juga kita membaca doa lang eh, doa subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli. Boleh kemudian kita tambah Allahumma ighfir dzambi kullahu diqqahu wa jillahu awwalahu wa akhirahu ya Allah ampuni dosaku seluruhnya kecilnya besarnya awalnya akhirnya dan doa-doa yang lain misalkan doa yang lain ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik wa ta'atik boleh diperbolehkan kita untuk membaca doa-doa tersebut. Maka saya bisa katakan ketika kita sujud langsung kita membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi kemudian baru kita berdoa doa yang dibaca oleh Rasulullah ketika sujud ataupun kalau belum puas kita baca doa-doa yang di dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang sahih itu lebih me menjauhkan diri dari perbedaan pendapat di antara para ulama dalam perkara berdoa dengan eh, dengan bahasa sendiri ataupun dengan bahasa Indonesia ya ataupun dengan eh, bahasa-bahasa yang lain Wallahu a'lam. Nah, baik, terima kasih atas jawabannya. Demikian Ibu Lina di Pontianak dan pertanyaan ini adalah pertanyaan terakhir kita untuk di kesempatan yang berbahagia ini. Sed, mungkin ada kesimpulan akhir atau penutup dari pertemuan kita? Silahkan. Iya. Uh, Bapak Ibu saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa Roja TV dan para pendengar dari Roja dan seluruh para pendengar sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, satu yang hanya ingin saya sebutkan jika Anda punya permasalahan, Anda masih punya Allah yang Anda bisa berdoa kepadanya. Mudah-mudahan kita tidak pernah meremehkan doa kepada Allah sehingga tidak termasuk orang-orang yang sangat melakukan keburukan yang sangat buruk yaitu kesombongan yang sangat buruk ketika seorang hamba tidak mau berdoa kepada Allah. Demikian saya cukupkan sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin alaikum warahmatullahi wabarakatuh